Tentu saja dalam ini kita dituntut lebih banyak mendengarkan ilmu. Bahkan Nabi mengajarkan ta'allamu husnal istima. Belajarlah bagaimana mendengarkan yang baik sebagaimana belajar untuk berbicara. Kalau kita renungi telinga kita dua, mulut satu, akal satu, hati satu berarti katakanlah falsafahnya harus lebih banyak mendengarkan sebanyak mungkin mendengarkan di mana saja dan kapan saja. Kemudian ilmu tidak dominasi, katakanlah dominasi ulama persis saja. Dimanapun tentu banyak ilmu silahkan mendengarkanlah yang banyak. Tapi andai terjadi ada perbedaan pendapat, prinsipat nanti akal yang akan aktif mencarikan mana yang lebih bisa diterima hujahnya, mana yang lebih kuat dalilnya. Hati pun akan mengambil satu keputusan. Tetapi silahkan mendengar yang banyak, nanti akal dan hati akan memberikan keputusan mana yang lebih kuat dalilnya itu diantar hikmah dari tolab ilmu <clears throat> kemudian dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan mengenai bab haji mengingat saya sendiri insya Allah akan membimbing jamaah haji plusnya kemudian banyak juga calon-calon jamaah haji yang ikut ke KBIH Persis tentu saja tidak semuanya saya dapat mengunjungi dan membekali mereka maka mudah-mudahan dalam kesempatan ini bisa menjadi bekal bagi mereka yang telah siap untuk melaksanakan ibadah haji juga mungkin jadi daya tarik kepada mereka yang belum melaksanakan ibadah haji. Sesungguhnya ibadah haji itu telah dikumandangkan, telah dipanggil lewat lisan Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن بالناس karijalan wa ala kulli كل Wa adzin undanglah panggillah seluruh umat manusia untuk menunaikan ibadah haji yaitu kari jalan pasti mereka akan datang memenuhi panggilanmu baik yang dengan jalan kaki atau dengan berkendaraan. Jadi hakikatnya seluruh umat manusia telah diundang, lebih khusus umat Islam untuk menaikkan ibadah haji. Hanya Allah bijaksana. Tidak tahun ini semuanya diundang, rinting di Dituna, dibatasi dengan kuota mungkin hanya 220 atau 230 ribu dari Indonesia. Tidak semuanya dapat melaksanakan dalam tahun yang sama. Mudah-mudahan kita pun nanti mendapatkan giliran untuk mendapatkan panggilan ibadah haji. <clears throat> Hadirin sekalian, ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang kelima kalau kita melihat urutan dari rukun Islam yang pertama atau yang kedua sholat Sholat merupakan ibadah harian yang sehari semalam lima kali melaksanakan sholat yang wajib Jakat merupakan ibadah musiman kalau jakat pertanian Kemudian saum ibadah tahunan satu tahun satu kali yaitu satu bulan Ramadan haji ibadah seumur hidup satu kali walau mampu untuk pergi haji setiap tahun yang wajibnya cukup satu kali saja itu bedanya dengan rukun Islam yang lainnya walau hanya satu kali ibadah haji jika meraih haji mabrur ada jaminan khusus wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga andai punya kita melihat memperhatikan ongkos lumayan besar karena biasa 30 juta lebih oleh plus mungkin 50 atau sampai 60 juta tapi imbalannya juga mahal yaitu disediakan pila di surga untuk membeli pila di Cipanas Tarogong belum tentu dapat 100 juta membeli pila di Cipanas Cianjur apalagi belum tentu dapat 200 juta ini dengan 30 juta mendapatkan pila di surga masih murah sebetulnya asal dapat meraih haji mabrur apalagi dibanding dengan mereka para turis dari Belanda, dari Eropa pergi datang ke Indonesia lebih jauh daripada Indonesia ke Saudi. Untuk apa mereka datang ke Indonesia? Hayang tawaf di Candi Borobudur. Nggak tahu berapa keliling tropnya, nggak tahu bacaannya. Wukuf di Jogja, mabit di Bali, Barali. Hanya rekreasi. Umat Islamah ya rekreasi, ya keluar negeri, ya jadi haji, ya menang surga banyak nilai plus dibanding dengan mereka. Nah itulah kelebihan syariat Islam dibanding dengan mereka. Tapi yang harus menjadi perhatian para calon jamaah haji bagaimana untuk meraih haji yang mabrur. Karena belum tentu semua yang haji dapat meraih predikat haji mabrur. Di zaman Umar sendiri pernah menyatakan Asa iruna kasir wal haji kolil yang pergi haji itu banyak tapi yang jadi haji betul-betul mabrur hanya sedikit sekali berarti bagaimana nih kiat-kiat untuk meraih haji yang mabrur itu yang harus menjadi perhatian para calon jemaah haji Kemudian dalam ayat ini eh, kemudian untuk meraih haji mabrur itu pada prinsipnya hanya tiga pokok, tiga eh, persyaratan. Satu, niat yang ikhlas. Dua, kaifiat tata cara pelaksanaan ibadah haji yang nyunah Tiga, Mana hasilnya? maruf dan pengaruh dari ibadah haji. Itulah tiga pada intinya untuk meraih haji yang mabrur. Pertama mengenai niat. Padahal sholat juga mesti ikhlas, saum jakat mesti ikhlas, tapi dalam ibadah haji lebih ditekankan keikhlasan itu. Buktinya di awal ayat dipasang walillahi kade sing karena Allah di ujung ayat dipasang lagi atimul haja wal umrota lillahi sempurnakan haji dan umroh lillahi hanya semata karena Allah berarti betul-betul ditekankan niat yang ikhlas untuk menaikkan ibadah haji memenuhi panggilan Allah dan melaksanakan rukun Islam yang kelima Kemudian eh, yang terakhir dulu yang sebenarnya niat nomor 4. Berbagai motif pelaksanaan ibadah haji. Sabda Nabi sayati ala nasi jamadun pihi yahuju agniyahum lindusah wa awsatuhum litijarah wa aglabuhum lirya'i wa sum'ah wa pukoro'uhum lil mas'alah saya belum catat rawinya ini. Nabi bersabda akan datang suatu masa kepada umat manusia di mana pada masa itu orang-orang kaya konglomerat mengerjakan haji untuk tamasya, berlibur, rekreasi dan piknik. Dan golongan menengah mereka para pengusaha mengerjakan haji untuk berdagang, dan kebanyakan mayoritas dari mereka mengerjakan haji karena ria ingin dilihat orang, dipuji dan tambah status sosial dan hanya untuk kemasyuran atau reputasi dan orang-orang pakir pun mereka pergi haji untuk meminta-minta dalam hal ini Nabi telah memberikan gambaran bagaimana motif kepergian mereka untuk menaikkan ibadah haji Pertama, bisa saja konglomerat-konglomerat mereka pergi haji untuk rekreasi, untuk piknik. Yang kedua, para pengusaha pergi haji untuk bisnis. Lumayan, merema tiga bulan di sana. Peluang untuk bisnis. Bahkan mayoritasnya pergi haji karena dia ingin dipuji orang. Buktinya, kalau ada yang panggil, angkat kama nabi lain bibi bibi bi haji gitu ongkosnya ge mahal ya teh sepertinya merasa tidak puas kita gitu panggil bi hajinya padahal haji itu bukan gelar sama seperti sholat saum zakat tidak ada pak sholat pak saum haji itu bukan gelar kalau haji dianggap gelar barabe menempatkan gelarnya beda dengan DRS, profesor, doktor, insinyur. Coba kalau haji dianggap gelar, satu kali haji ha anu, dua kali ha ha, tiga kali ha ha ha, empat kali ha ha ha ha. Gimana menempatkan gelarnya? Bukan haji, bukan gelar haji mah. Nah itu diantaranya. Orang lain menyebut kita haji, biar itu urusan mereka. Tapi hati kita tidak ada niat mau dipanggil dan tercatat hajinya. Wa lil mas'alah bahkan yang miskin juga pergi ibadah haji memaksakan diri niatnya untuk minta-minta. Enggak mungkin kalau dari Indonesia yang miskin memaksakan dari pergi haji. Ongkosnya mahal, 30 sampai 35 juta. Tapi dari Yaman ke Saudi paling 1000 km Bisa dengan jalan darat, pakai bus. Tidak mustahil yang miskin di antara mereka pergi untuk minta-minta. Di kita memberi yang minta-minta cuma 100 rupiah paling besar 500 atau 1000 rupiah di sana uang terkecil satu real 2500 sehari dapat 100 real 250 ribu tiga bulan batian Aisyah ongkos nah itu tidak mustahil untuk pergi untuk minta-minta itulah yang berkaitan dengan niat karena sangat ditekankan niat yang lurus, yang ikhlas memberikan ibadah haji. Ayat yang pertama menekankan walillahi ala nas hijul baiti man istata'a ilahi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Pertama, dalam arti ini tekankan walillahi yaitu niat hanya karena Allah wajib untuk setiap manusia ibadah haji tetapi ditahsis lagi ialah manis tatoa ilahi sabila bagi mereka yang mampu untuk diperjalanannya yaitu menyangkut ongkosnya fisiknya keamanannya kapalnya dan hal yang lainnya andai uang banyak fisik kuat kapal tuaya ayah tewajib beuh kapal mah Takutlah ngojai memuang kuat Karena ojek mual daikun Udah enggak wajib kalau enggak ada kapalnya Uang banyak Kapal ada fisik, reriwit, setruk Itu wajib Dan mual mampu ke jalan badutnya Ada fisik, setruk mah Atau reriwit Komo duit terboga Awak reriwit cicing lah lamun ibadah haji sagala segala dah dosa Te ibadah haji ge duit teboga awak ririwit cicing we <clears throat> bahkan di sini juga mungkin masih banyak perintah-perintah agama yang belum dapat kita laksanakan kepada mereka yang sudah dua tiga kali ibadah haji bagaimana kesan di masyarakat Batur mah dua kali tilu kali ibadah haji hari urang Iraha dari sholat rawatib getara katanya hayang nyaba sama ya bukan hayang ibadah biarlah tidak mau haji masih banyak peluang-peluang ibadah yang belum juga kita dapat laksanakan Waman kafaro final innal anil Amin, siapa yang kufur mengingkari kewajiban haji Allah pun goniyun cukup tidak butuh dengan alam semesta dan penduduknya yang kedua firman Allah wa atimul haja wal umrota lillahi. Sempurnakan haji dan sempurnakan umroh lillahi hanya semata karena Allah. Pertama latar belakangnya karena sebelum haji dilaksanakan oleh Nabi yaitu syariat Nabi Muhammad syariat Islam itu sudah ada syariat haji sebelumnya sejak Nabi Ibrahim Baitullah berfungsi untuk tawaf Haji pun ada setiap tahun pergi haji Tapi dengan cara mereka Cara jahiliyah Tidak mustahil bahwa Abu Jahal di haji teteh Haji Abu Jahal Haji Abu Lahab Dengan cara mereka di zaman jahiliyah Tawafnya urianan dengan telanjang laki perempuan toapnya telanjang pikirannya toap itu harus ikhlas ibadah itu harus bersih pakaian mungkin kotor ada najis mungkin juga hasilnya ini dari pembelian harta yang haram ibadah kalau mah kudu ikhlas matak bulu cun dengarah ikhlas Kemudian turun ayat Al-Quran Khudu zinatakum indakuli masjidin Pakai pakaian yang pantas yang layak dalam setiap kali sholat Bukan seperti itu Yang tadi mah sapat Tak iya mah ayat Yang tadi mah sapat. Mengapa ini kotor itu mah sapat Ini ayat Khudu zinatakum indakuli masjidin Kemudian cara haji yang sempurna yang Abdul di zaman jahiliyah yang tidak bawa bekal. Jangan bawa bekal apa-apa, biar samangih mangih nadi ditu wai tong mawa bekal. Mengapa? Tawakal mencek orang mah kena tong bekal nanaon. Itu haji yang paling sempurna menurut cara jahiliyah. turun ayat Al-Quran Pada sawadu Faina khazadi taqwa berbekallah kamu Tong yang saramane Dari puh mane Leh mulai anu mare Berbekalah Tapi ingat bekal yang paling kuat adalah takwa Itu Al-Quran membongkar Kebiasaan-kebiasaan mereka yang salah Kemudian di beres tongak nyembeli unta, sapi, kambing. Kemudian darahnya di balur-balurkan karena batu-batu dan patung-patung sekitar Ka'bah turun ayat Al-Quran layana lalloha luhumuha waladimahulakiyana taqwa minkum ingat tidak akan sampai darahnya kepada Allah dagingnya kepada Allah yang sampai ketakwaannya yaitu membongkar cara-cara mereka yang salah bahkan ada khusus tempat hukum di zaman jahiliyah diberikan tanda sekarang tidak boleh digunakan hukum oleh umat Islam. Nah itu mengingat ada cara-cara yang lama tentang haji karenanya perlu tekankan aturan dengan ketentuan dari Allah. Itu mengenai eh, niat. Yang kedua kaifiatnya tata cara pelaksanaan ibadah hajinya bagaimana dalam sholat ditekankan solu kamaro aitumuni usoli. Dalah kalian sholat sebagaimana kalian melihat cara kami sholat itu dalam peragaan sholat dalam hal haji khudu mana sikakum. ambillah dariku jadikanlah pedoman dariku praktek dan cara ibadah haji kamu Bari tawafnya, sa'inya, melontarnya, hukumnya harus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Nabi. Itu mengenai praktek ibadah haji. Ibadah haji terhitung ibadah yang serba diatur segala-galanya. Bahkan pakaian saja diatur. Nggak ada pakaian seragam Jum'ah, pakaian seragam Idul Fitri tidak ada dama haji ada pakaian seragam haji PDH pakaian dinas haji PDU pakaian dinas umroh diatur tidak boleh sembarang memakai pakaian kemudian kadang-kadang saya sendiri dulu merasa was-was kok pakaian haji seperti ini ke bawah disarungkeun kalhur solenangkeun panik pasiran sira jelma ayo ya jutana moal morosot gitu Makanya tadi kolor-kolor acan Ada perasaan khawatir Tapi setelah saya jalani Laras Gusti Aturan tersampurna pisan Andai pakaian haji tidak diseragamkan Bisa-bisa pamer baju di dituna Tah batik tasik Tah batik majalaya Tah koko menemerenan Tah pemain Kawah, Bisa-bisa pamer baju di sana Udah seragam PDH, pakaian dinas saji. Baik bupati, menteri, tuang tanya, tuang roti sama sejajar. Saya sendiri pernah menyuruh seorang letkol. Saya suruh, saya nggak tahu dia itu letkol. Mau disuruh oleh saya, dikirinya saya jenderal. Puguma tekopra, kopra acan. Yang lain beritahu saat itu teh letkol, letkol kenapa ada datinya lah. Dari dia ketua rombongan, ternyata siap. Nah itu hikmah untuk menanamkan rasa kebersamaan dengan seragamnya pakaian pakaian pakaian umroh yaitu ihram itu pakaian saja sudah diatur demikian juga jemaah KBIH Persatuan Islam sengaja mengadakan bimbingan haji untuk menyelamatkan ibadah haji mereka untuk meraih haji yang mabrur bagaimana praktek ibadah sesuai sunnah Rasulullah. Hadirin sekalian di antaranya umpamanya mikot. Dari mana mikot memulai kita berihram? Nabi telah menentukan mikot-mikot tertentu dari arah mana saja sudah ada mikot-mikot yang telah tentukan Nabi. Arah Najd termasuk Indonesia Kornul Manajil, peti masih di pesawat dari laut Yalamlam dari Mesir Juhpa dari Madinah Bir Ali Bir Ali atau Dulu Kulaipa, dari Irak Datu Irkin nah itu mikot-mikot yang telah ditentukan tidak boleh penduduk Madinah berangkat dari Madinah nanti ajalah karena nanti juga pasti lewat Juhpa nanti saja dari Juhpa tidak boleh tetap harus dari dulu mulai tahbir ali dan itulah mikot yang pertama dilalui nah kadang-kadang jemaah haji Indonesia rutenya Jakarta, Jeddah, Jeddah, Madinah baru pakai ihram dari Madinah dari harus sudah melewati daerah Mikot. Hadis menyatakan la tujawijul Mikot bidun Tidak boleh melewati mikot tanpa pakaian ihram. anda melewati bagaimana? Boleh menjalankan kembali lagi ke mikot semula. Itu kan berabe, gimana kembali ke mikot semula. Pernah yang dialami Pak Cucu yang dulu jadi supir di sini langsung aja protes. Saya minta dikembalikan ke Kornel Manajia. Karena ini ketentuannya hanya dikabulkan dari Mekah kembali ke Kornul Manazil naik kendaraan karena memang harus dari sana mereka menerima karena tahu ini aturannya masa saya melalui daerah Mikot tidak pakai ihram kemudian menuntut yang bolehkan diantar kembali lagi ke Kornul Manazil kemudian baru melaksanakan ihram nah itu diantar yang berat karena jamaah haji Rasulullah baik dari dulu yang mulai dengan kapal laut, dengan pesawat, menekankan harus dari mikot yang pertama ia lalui. Mikot untuk Indonesia lewat udara pesawat berarti harus di Kornul Malaysia masuk Jeddah Jeddah itu sudah daerah Mikot berarti sudah melanggar ketentuan masuk dari Mikot tanpa berpakaian ihram alasannya ia ini mah anggap saja mau pergi ke Madinah dan can niat haji kan niat haji nawe di Madinah tidak bisa ONH datang nanti dari Indonesia sudah ONH untuk OMM ongkos naik ke Madinah ONH rek naik haji ngabobodo mana ya berarti kus haji syukuran haji jangan sampai ada khilaf seperti itu nah itu diantaranya mengenai uh, mikot ada dalam kitab fikih membolehkan dari Jeddah dalam kitab fikih saya baca membolehkan dari Jeddah dasarnya karena mengambil uh, tarik lurus Yalam eh, Yalam Lam dan Jeddah. Dari Yalam Lam kurang lebih 5, 60 km dari Jeddah 70 km berarti boleh dari Jeddah juga itu mengambil garis lurus padahal tidak bisa tarik garis lurus dari Madinah 450 km dari Gunung Majil kurang lebih 70 km dari Yalamlam 60 km kurang tidak tidak tarik lurus seperti empat seperti persegi empat Nah itu mengenai mikot yang pertama harus kita lalui dengan berpakaian ihram. Kemudian demikian juga tawafnya, sa'inya dan yang lainnya. Terutama dalam melontar jumroh. Melontar jumroh sudah ditentukan waktunya, tempatnya, arahnya, bacaannya, jumlahnya sudah ditentukan. Tanggal 10 Dhul Hijjah hendaklah setelah terbit matahari baru mulai melaksanakan untuk melontar. Kenyataan dari subuh di jam 3 pagi sudah banyak yang melontar. Pikirannya mening ayana ngarah lowong. Lain eh, ngarah bener ngarah lowong utama Ngarah lowong mending bulan sapar gerah jina lowong bulan sapar. Kalau pikiran ngarah lowong. Nah, itu jangan seperti itu kemudian tanggal 11, 12, 13 kalau Naparasani setelah tergelincir matahari itu waktu untuk melontar jumroh jumlahnya tujuh kali lontaran dengan bacaan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tujuh kali melontar ada yang pas tujuh kali melontar bacanya salah ji dua tilu lah yang jejak tuju ba bacaan hiji dua tilu allauakbar ada yang tujuh batu teh disekaliguskan itu ada yang laporan ke beda sayapusat Ahang maca tujuh batu disakali ke sarrwawak tujuh kali hiji tujuh kali tuju tukali itu mah rumus matematik bukan rumus ibadah rumus matematik tujuh kali satu tujuh satu kali tujuh tujuh rumus lontar mah beda tujuh kali satu tujuh satu kali tujuh satu kalau rumus melontar mah nah itu dalam prakteknya kemudian ada juga yang ngehonor yang mengupahkan kepada yang lain banyak itu yang nawar biar oleh saya aja, biar oleh saya. Apalagi kalau di Minanya jauh kemahnya. Kesempatan itu untuk mereka. Udah jangan oleh ma oleh bapak. Nih, biar saya yang melontarnya. Nggak mungkin kuat perjalanan 7 km. Bulak-balik 14 motor Biar oleh saya saja. Nah itu 200 real nah honor ngalontar tete. 200 real berarti 500 ribu Keng 10 orang 5 juta lumayan dengan honor nah itu diantaranya kemudian saya juga pernah melihat dua orang ibu yang sudah pakai kursi roda sudah tertinggal oleh jamaahnya saya sudah beres melontar, tapi kenal saya Ustaz mak mak nggak mungkin untuk melontar mak jalan aja sudah pakai kursi roda apalagi harus melontar nggak mungkin silahkan oleh Ustaz ajalah tolong dilontarkan Kah magaduh artos tilu ratus real sok angoku Ustaz gede cengah honor tadi dia maju tilu ratus tujuh ratus lima puluh ribu saya sampaikan mak jangan begitu sok Bismillah tawakal kepada Allah biar saya antar saya sendiri agak cemas Kira-kira sanggup bawa kursi roda? Bawa diri saja kita susah, apalagi bawa kursi roda. Siap ajalah oleh berdua dengan mahasiswa. Akhirnya lancar, 15 menit beres. Sampai dapat melontar langsung dari dekat. Tuh, ma, biasanya ngelontar kunyalira. Langkung puas langsung. Tepe aratos maango. Lain rek honor radim. Tepe aratos maango. Nah itu kadang seperti itu. Saya melihat di satu maktab ya tidur-tiduran aja padahal mereka masih muda jaga kuat kenapa nggak ngelontar udah kapan gini udah beres ah, cuma dua sore ya, udah aja ngupah lah sama yang lain padahal masih kuat kadang seperti itu nggak bisa ibadah haji diwakilkan ibadah haji termasuk ibadah badannya sama dengan ibadah sholat kata Imam Malik lanau gola bapihi janibul badaniyah palayak balun niabata ibadah haji e, lebih berat kepada ibadah badaniyah dan tidak bisa diwakilkan seperti sholat bagaimanapun kita sibuk, sakit, tetap harus dengan fisik kita sendiri. Nggak boleh sholat diwakilkan. Jam bapak ripuh capek wayahna ruku kuno bungsu, sujud kuminantu, i'tidal kumitoha. Itu bisa pakai diwakil-wakil. Walau sakit kita yang harus takbir. Demikian juga haji tidak boleh. Paling diantar atau ditanu silahkan. Melontarnya dengan tangan kita sendiri. Nah itulah kadang dalam pelaksanaan lontar jumroh. Apa hal yang mengganggunya Ini hati tidak siap kira-kira kita mampu untuk melontar mana orang begitu berjubah kerma orang selama nyapanek, nyaletik, nyapewat orang Indonesia banding dengan orang Afrika jarang kumbadag apa mungkin kadang ayah untungna tete awak keletik penek te kaseret narajal wai nyangkeh karena tak-tak batur gelejeng wai tepi suku matenin sah tu ayah untungna eh, tete banyak itu nggak gantung suku mah datur teberatin tapi WK itu itu banyak bisa seperti itu <clears throat> kadang orang yang muda nggak kuat ma'uh tawakalan haliklah nah pemuda budak murah sanggup kayak tawakalan nyungkruk nyung kadang yang nini nini kakek kakek nenek nenek kuat melontar berengkis pasrah Kemudian yang bersama dengan saya ada seseorang jangkung badak, tukang silat dari eh balik kalantar baru kunaon kang nyikut cenah akang tuh tapi baru tewak di cenah akang teh rek tonjok deui ke tuh ngan kupon bojo di jewang kehilah iya ribut tonjok di mana ya teh keur ibadah cenah keuleuh nyikung tapi ka baru cenah tuh ingat-ingat cen balena bisi boga dosa ngahulung hmm, darah sana gusti kungsi nanyok tatangga cen abdi teh jadi dia <laughs> mendem nah kadang seperti itu <coughs> jadi bekalnya tawakal insya Allah akan diberikan kemudahan kemudian hindari hal-hal yang menyebabkan rusaknya haji firman Allah al-hajju ashurum ma'lumat paman parodopi hinal haja pala ropata wala busuko wala jidala pil haj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah wa tasawwadu fa inna khairzadi taqwa taquni ya ulil albab Musim haji adalah beberapa bulan yang telah ditentukan. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu, untuk mengerjakan haji maka tidak boleh ropas bicara kotor cabul joran cawoka berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya berbekalah dan semuanya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal yang dititik beratkan oleh Al-Quran bukan yang harus diamalkan, tapi yang jangan. Al-Quran tidak menitik beratkan, awas tawaknya, awas sainya, melontarnya, perhatikan. Enggak Al-Quran. Tapi justru yang diperingatkan Al-Quran, pala ropasa, wala pusuko, wala jidala pilhaz. Awas, jangan ropas, pusuk jidal di musim haji. Untuk melaksanakan tawaf dua jam bisa beres melantar jumroh satu jam beres Tapi menjaga ropas pusuk dan jedal berapa jam Pil haji 40 hari di sana bahkan sebelum jaga jangan ropas pusuk dan jidal ini yang lebih berat sebetulnya karena harus saling mengingatkan dan harus kita hafal ayat pala ropasa wala pusuko wala jilam. untuk mengingatkan yang lain andai mereka yang bertengkar ingat hei para ropasa wala pusuko wala jilam haj mereka pun sadar astagfirullah nah itu siapapun bangsa manapun masih tahu ayat para ropasa wala pusuko wala jilam haj kemudian apa terpikir oleh kita mungkin ayat pipa di musim haji banyak pak maksudnya mungkin kesinggung keinjak apa saja banyak loba pipasiain di masjid saya, saya, saya saja saya pernah melihat orang yang berkelahi kepira perebut Al-Quran ribut gelut itu Quran loba najeng gelut segala nah kadang karena merasa tersinggung kita sudah tumak nina mendapatkan tempat datang seorang yang tinggi badannya ngalengkan orang celek harapun orang Rekuma carekan babal kehed apa alun deh diusir tak bisa dengan tempat ewu atau kadang-kadang di saatnya ruku dan sujud kita tidak lurus kadang ruku mengkol kagok kebucur batur sujud mengkol telempeng ken walau ruku mengkol sujud mengkol hati melempeng di ditumah lamun di dia ruku lempeng sujud lempengan hati marengkol di dia Jadi luka kemana lah hati nama tata dia sebagai ruku marengkol dia hati melempeng mandi dia ruku lempeng sujud lempengan hati marengkol luka kemana lah betulnya nah kadang seperti itu Jangan ingatkan Allah pala ropasa wala pusukola jedala pilhaj <clears throat> kemudian kemudian apapun yang melakukan berupa kebaikan, Allah pun pasti mengetahuinya. Kalau tadi peluang untuk berbuat salah banyak, ropas, pusuk, dan cidar. Kemudian anda ada tindakan-tindakan orang lain yang merasa kita tidak senang, jangan ribut, bertengkar. anda ada tindakan yang lain, tapi introspeksi dulu Barangkali ini peringatan dari Allah Barangkali peringatan dari Allah Introspeksi dulu Pernah ada seorang ulama Di saat sujud Pada najomu etamastakana eh, takana Kersulasuk ngaliwat tajong Kubudak tajong Sehari dua hari Nakur pada najong wa cendai Tidak langsung marah Kemudian informasikan kepada istrinya Nah cenama Bapak mengkesulat pada najong we eh, sirah punya temmu cerdi kadoh kalpan ah kesana unana jongan sirah batur nya bilih wee cena ngahulmsti eh, cena bete eh, nga hudang ke santri suku suku hudang hudang hudang ke suku ada santri dan satri nyeri hati diulangkan ku suku benda anak batur leres gustinya dosa abdi teh emut iseban tos teh aya tak itu maksudnya jadi barang itu peringatan tah dosa mana tah dosa mana itu barangkali seperti itu jangan ribut bertengkar atau pas ya. berbekala dan memang bekal yang terbaik adalah takwa cukup uang banyak, mental kurang kuat, belum tentu dapat melaksanakan haji yang sempurna. Modal takwa yang kuat apapun siap untuk melaksanakan ibadah yang sempurna insya Allah akan diberikan kemudahan. Watakuni ya ulabab takutlah denganku wahai mereka yang berakal. Mengapa? Ada yang takut dengan dingin, takut dengan panas, takut dan berjubel alhamdulillah watakuni singsian mahku kami. Nah itu termasuk prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh para jemaah haji. Kemudian eh, jangan kita ikut-ikutan melihat di sana. Jadi untuk melaksanakan ibadah haji harus bermodalkan ilmu. Kenyataannya tidak sama di sana melontar jumroh dari subuh sudah melontar jam 3 malam sudah melontar jangan ikut-ikutan bahkan saya melihat di Madinah ba'da subuh setelah salat subuh bereng sarolat sulat day saya kaget salat apa ini setelah subuh setahu saya nggak ada hadisnya kita pikir pun ada yang menjelaskan sunat sunat baris kenyataan bagi dia rawodoh bereng sarolat sunat saya tanya-tanya di sholat, kalau tadi sih sholat apa? Setelah subuh jawabannya, ih, kurang temong pangmengpeng atau ayah di Madinah. Cantang tu tahun kaharep ka dia deh, Jadi nawa itu sholat Mumpang mumpung Nah, itu karena tidak berbekalkan ilmu seperti itu. Ada lagi yang memaksakan diri untuk mencuci kain di sumur jam-jam. Sekarang sudah nggak ada sumurnya. Mungkin karena banyak disalahgunakan. Beli kain segeblow, panggul luar. cuci sumur jam-jam. Kalau berjubel beresak, wah dipukuli laskar, memaksakan diri untuk mencuci kain di sumur jam-jam. Apa maksudnya keyakinannya nanti kalau pulang jika ada tetangga keluarga yang meninggal dengan itu kain kapannya itu dijamin akan masuk surga jadi rada murah surga teh asal kain kapannya yang sudah dicuci di sumur jam-jam ada jaminan masuk surga bahkan gunting sedikit masukkan di lidah mayit maksudnya kalau nanti ditanya man rebuka, aku kedah testing dari gitu tate ayah model gitu ta tinggali beraku kedah testing ni itu sumur jam-jamnya dari mana dari Bangladesh Pakistan Indonesia mah nggak ada Insya Allah ada juga di Indonesia mah yang membuburkan di sore hari hujan rintik-rintik orang nungtut Bali mereknal kinan bingung jabat ya canal kinan batur baralik jabat ya keuntung tungna di ruang wejeng bukuna bah cawe kumaneh di jero cenata maluwih timan rebuka bisa begitu? Tidak bisa, harus dengan amalnya. Jadi jangan seperti itu. Kemudian <clears throat> target ibadah haji tadi ruh dan pengaruhnya di sini ditekankan faida qadaitum manasikakum fadkurullah kadikrikum aba'akum au asyadda dzikra apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Jadi setelah selesai ibadah haji dituntut dapat meningkatkan zikrullah, mengingat Allah di sepanjang masa minimalnya seperti ingat kepada orang tua bahkan harus lebih dari itu itu tingkatan e, target dari ibadah haji tentu saja para jamaah haji di sana akan melihat langsung bagaimana kondisi objektif tanah Saudi Mekah Madinah gunung batu padang pasir nggak ada pepohonan dapat membayangkan bagaimana perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sejauh 500 km melewati gunung yang terjal seperti itu dan di perjalanan nggak ada sawah, kolam, sungai. Kita dapat membayangkan betapa beratnya perjalanan hijrah Nabi dan para sahabatnya. Apalagi Nabi Ibrahim dari Palestina ke Mekah hanya membawa anak yang masih kecil dan istrinya langsung ditempatkan yang sekarang Mekah dulunya disebut lembah Paron Wadi Paron belum ada siapa-siapa yang tinggal di sana hanya baru ada Baitullah saja ternyata Siti Hajar siap untuk ditugaskan dimutasikan di sana awalnya dia kaget apa ini maksudnya kok saya di tempat-tempat seperti ini kedua anak tempat muharahraun tedulur tebatur tebaraya tetatangga susul Ibrahim ila aina tadabu ya Ibrahim hendak pergi kemana kau Ibrahim kau tega melihat kami kedua bayi di tempat seperti ini Ibrahim ngaleret hente ngajawab ke hente ngalewas we jadi tambah kaget isinya ini isi, suami saya Nabi Soleh penuh Kok sekarang setega seperti ini Susul lagi Tanya lagi Mau kemana kau Ibrahim Kok tega kami tempat seperti ini boleh Tengah lihat Tengah jawab Terus aja Susul lagi oleh istrinya Sekarang pertanyaannya dirubah Siti Hajar bertanya Allahu amaroka bihada Apa ini perintah Allah Saya harus teman sini baru boleh menjawab naam betul di singoreng tugas di Allah maka baik belum tinggal leret-leret acan bisa tekuat ngelaksanakan tugas nu berat kulu papizah jeng anak jeng pamajikan red pamajikan ramisa beren orok ah bis bawali bawali nah abong li merena takut seperti metak uwe oh, nyigjeri sok sin tekuat ngelaksanakan tugas tugas baru sudah sampai di Jabal Abi Gubes istirahat sebentar melihat tempat yang tadi baru di situ Ibrahim menitipkan kepada Allah Robbana ini askantu min durriyati biwadin gori dijarin inda baitikal muharram ya Allah saya telah menempatkan anak dan istri saya di tempat di lembah gori dijarin tanaman saja tidak ada apalagi tetangga, keluarga, pasar, mall, tanaman saja nggak ada. Itu menunjukkan bahwa begitu melang Ibrahim hari wangker istri. Nah, akhirnya nitipkan Rabbana liyuki Mosola. Ya Allah, mudah-mudahan mereka senantiasa dalam dapat mendirikan sholat. Tapi hari Wang Ibrahim agama nah, akhirnya kena urusan makanan mah enteng lah teu kudu ngorobokan meureun ka Allah mah sadunya ge komo duaan nu penting hariwang putus hubungan dengan Allah selama masih kuat tinggal mengajukan permohonan kepada Allah Allah Maha Kuasa mudah segala-galanya nah itu e, doa Nabi Ibrahim Rabbana liyuqimis shalah yang kedua faj'al afidatam minan nasi tahwi ilahim. Ya Allah, jadikanlah ada hati orang-orang tertarik untuk datang ke tempat ini tertarik dengan apa lain pantai carita naon benten lain seperti di Bali apa yang tertarik untuk datang ke tempat sana Saudi Arabia termasuk negara nuti dijajah Belanda, Inggris, tapi ke Indonesia menjajah untuk mengambil rempah rempah Saudi Madiliwat. Nah, dengan saudara dengan batu kesi dilewat apa dia tariknya ternyata sekarang dia tarik yang terkuat itu Baitullah setiap tahun setiap bulan dengan yang umroh terus saja berdatangan nah itulah dia tarik yang paling kuat baru Ibrahim berdoa warzuqhum minas samarot ya Allah berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan buah naun tiada batu buah batu naon buah batu tanya tina batu mah aya buahan atau warsuku minas samarot buah-buah ken bae eueuh tangkal lagi asa aya buah nawe tangkal apel nggak ada takag anggur pisangana tapi buahnya mah banyak cauna apel jeruk banyak di sana dekat tinggal di tangkal ken bae asa aya buah nawe itu doa Nabi Ibrahim ternyata cukup banyak buah-buahan di sana nah itulah diantaranya. Kemudian sini meningkatkan untuk zikrullah setelah berhaji dengan modal dan bekal perjalanan mereka kita dapat mengukur diri sejauh mana kita dapat memperjual agama dibanding dengan mereka. Mestinya urusan dunia tungkul kahanap, urusan agama tangah kasaluhurin. Resepnya seperti itu dicetak balik resepnya dunia tangah agama tungkul dunia tangah batu rumah batu rumah batu rumah geus kabeli TV geus ganti mobil geus kembali di sabah ari urang terasa sepertinya enggak ada nih materi Allah pada diri kita Nabi menganjurkan unduru ilaman wasman tinggal sahana pun tah ulah ninggal saluhur akan terasa nikmat Allah itu begitu besar andai kita orang miskin hmm. orang mah miskinnya beda jeung batur tungkul komo batur mah nya miskin nya setruk deui urang mah alhamdulillah awak mah jag-jag kene buburu kalungan tuh masih terasa ada nikmat tuang langkah rencangna asin sama asin sama tungkul komo ucing mah cucuk wungkul orang mah mah sangu kene nah tuh akan terasa kitu ari tungkul mah ulah tangah wae di kita tangga mun agama di orang tunggul guna tangan coba aja yang sholat subuh kesengan sik atau jam berang-berang teuing sholat teh jam genep jam genep karena sholat subuh kumah maneh teh abdi mah kabarangan ge datang kabarangan ge sholat batu mah komo tara pisan penting dalapan dan ukur tinu tara datang ngajiutanji datang pis kok ini bodoh balik beleggu kebobonangan atau menurututanma Nah itu diantaranya karenanya itu ci kasal luhur tuh Nah itu bisa melihat Kalau tahu sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, perang Uhud, Badar akan betul-betul menggugah hati kita untuk meningkatkan kesadaran. Nah itu diantaranya untuk meningkatkan zikrullah. Kemudian yang lainnya sudah. Itulah diantara bekal untuk pelaksanaan ibadah di Daumro. Ada yang terlewat lagi yaitu mengenai Tadi mikot sudah. Pertanyaannya, bagaimana hukum mikot di Bir Ali bagi jamaah haji Indonesia yang terlebih dahulu melewati mikot korun manajil? Berarti sudah melanggar ketentuan Nabi yang bisa mikot korun manajil ini dari Madinah. Yang kedua, hukum melempar jumroh waktunya tidak sesuai sunnah Rasul misal jam 3 subuh sahkah hajinya itu pun melanggar aturan dan ketentuan dari Nabi Al-Quran menyatakan sempurnakan haji, sempurnakan umroh. Nabi menyatakan hudu anni manasikakum usahkan sedapat mungkin melaksanakan haji sesuai petunjuk-petunjuk dari Nabi. Barangkali ada yang lainnya. pertanyaan Sholat tahajud minimal berapa rakaat? Sholat tahajud artinya sholat malam Maksimal 11 rakaat Tidak mungkin 11 silahkan 3 rakaat 5, 7, 9 silahkan Bangunnya jam 4 subuh jam 4 seperempat aduh nggak mungkin nih udah witir aja tiga rakaat atau setengah empat ya cukup sebelas empat kurang seberat mungkin hanya mungkin tujuh rakaat minimal nyantong hiji ting atau minimal tiga ayah hiji oke nggak disebut teh rajin channel hiji mah jadi minimal tiga maksimal sebelas rakaat apa yang dimaksud dengan fikih? Yang dimaksud dengan fikih, fikih itu secara bahasa paham. Al-fikhu logotan al-pahmu. Fikih secara bahasa artinya paham. Secara istilah fikih al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati al istihadu mengetahui hukum-hukum syara dengan dasar ijtihad itu fikih maksudnya peri, eh, tah dalam Al-Qur'an hadis tidak selamanya jelas tegas ada yang masih harus dirumuskan istimbatnya bagaimana yang tegas Kutiba alaikumusiyam tegas diwajibkan atas kamu saum sudah tidak masalah lagi hukumnya wajib bangke haram dasarnya hurimat alaikumul maitatu wadamu tidak ada perselisihan lagi tapi ada juga ayat atau hadis yang harus menggunakan rumusan lagi rumusan usul fikih rumusan musalah bagaimana merumuskan hukumnya itulah tugas wilayah fikih sebagaimana merumuskan kesimpulan semua hukum dari ayat dan hadis-hadis yang ada seperti umpamanya la solata liman lam yakro di fatihah kitab tiada solat bagi orang yang tidak baca fatihah kita. la solata mau diartikan tidak sah tidak sempurna bisa saja Dua juga mungkin. La sholatna tidak sah, tidak sempurna. Harus dicari harian mana yang tepat, tidak sah, tidak sempurna. Contoh, la imana liman la telah Tiada iman bagi orang yang tidak amanat. Tidak iman sama sekali dianggap kafir atau tidak sempurna tidak sempurna iman sempurna iman bukan tidak ada iman la solata tiada sholat tidak sempurna, tidak sah, tidak sah di sini. Tapi perlu keterangan lain yang menguatkan apakah tidak sah atau tidak sempurna. Nah itu wilayah fikih. La tak tidak sah sholat sholat wajib, sholat sunat, sholat mayit. Tidak ditegaskan itu wajib, sunat mayit. Pakai rumusan usul fikih kata sholat itu umum berlaku menurut keumumannya jadi baik sholat wajib sholat sunat sholat maid wajib baca fatihah Itu rumusan rumusan sholat fikih sholat nage sunat sholat nage sunat mana na wajib sholat nage sunat mana fatihah wajib nah, perbandingannya etamakiran karena gampil yeuh dicukur mayar mayar ge persona mah kudu seukeut ulah kena kena tuh mayar ku bedog ngelisna mayar teu mah kudu seukeut teh persona mah walau salatnya sunat fatihah mah tetap wajib itu masih menggunakan rumusan-rumusan pikih atau usul pikih yang selanjutnya, istri mau sholat duhur pada hari Jumat, apakah harus menunggu dulu suami pulang dari sholat Jumat? Tidak, tidak ada ketentuan harus menunggu suami pulang. Habis sholat Jumat teh rapat di TPK jam 2. Belum pulang baru jam 2, tidak. Tidak ketentuan harus menunggu suami pulang. Asal sudah masuk waktu berarti mulai wajib sholat duhur. Bolehkah wanita mengumandangkan adan dan komat boleh wanita adan dan komat untuk wanita lagi anda di komplek wanita perempuan asrama putri saja lingkungannya boleh adan boleh komat Aisyah sendiri tu adinu watukimu suka adan suka komat dan suka mengimami kaum ibu lagi tidak untuk bapak-bapak bolehkah pengobatan melalui pendekatan rukyah? Rukyah bukan pengobatan. Rukyah itu doa, bukan pengobatan. Jadi kita sematikan rukyah dianggap pengobatan bukan. Rukyah itu doa. Kalau doa tentu harus dengan bahasa yang dia mengerti isinya, artinya, maksudnya apa. Umpamanya Kira-kira dengan Al-Quran boleh Tapi yang isinya ada kaitannya dengan doa untuk orang yang sakit Seperti Kul audu birobil palaki min syarimahola Kul audu nas ya, Tapi niat kita, hati kita Ada berlindung kepada Allah dengan itu Ada hubungannya? Bisa Dengan surat Al-Ikhlas Kul wallahu had Allahus somad Di Allahus somad kita yakinkan Allah yang kami harapkan. Kemudian berdoa. Itu namanya rukyah dengan ayat-ayat yang boleh. Tidak bisa rukyah. Ayo kering. Ciku tabat tiada bilah habilah. Tidak bisa apa hubungannya tabat tiada jeng nugering ya tidak ada harus dengan yang ada kaitan atau dengan doa yang jasa seperti Allahumma rabbanas murhibal basanilas itu pun dianggap rukyah Kata Jibril kepada Nabi, ala urkika, tidakkah kami memberikan rupiah kepadamu? Yang dibacanya doa. Arti doa harus yang dapat dia mengerti. Eh gitu mah, jang jawokan, jampe, naon, tamalen rukyah, termasuk karena syirik. Uh, rukyah yang tidak boleh pada saat ini banyak yang akan melaksanakan ibadah haji, kemudian ada yang melaksanakan acara yang disebut walimatus safar. Bagaimana hukumnya? Kalau para calon jemaah haji mengundang tetangga dengan pertimbangan untuk mendatangi setiap rumah, tentu saja memerlukan waktu yang lama. Udah undang saja sekaligus tahadus binikmat minta doanya saya kira tidak apa-apa nah erek sholat tara syukuran kerap teing sekali sholat tidak ya, sapoting lima kali aku kudu syukuran ungarek sholat kerap teing berarti haji masa tahu dalam <laughs> berhirup saka ah. begitu maksudnya selama itu motifnya boleh untuk syukuran, tarus Benimar selus meminta doanya bisa. Bagaimana hukumnya menghajikan orang yang sudah meninggal? Jangankan menghajikan yang meninggal, menghajikan yang hidup saja sudah tidak bisa. Kok menurut maut maut bisa ijab kabul? Dengan yang hidup saya tidak bisa. Maksudnya seseorang tidak bisa ukup di Eropa biar saya wakili saja nggak bisa tidak sah hajinya yang lainnya melontar bisa tawab bisa wukuf tidak bisa sudah tidak sah hajinya biar saya wakili saja nggak bisa itu dengan orang yang hidup apa dengan orang yang mati yang hidup saja tidak bisa. Itu hanya sebahagian saja, apalagi seluruhnya tidak bisa. <clears throat> Bolehkah melaksanakan ibadah haji dari dana hasil undian? Dari dana hasil undian. Undian apa ya? Ya. Undian haji undian apa? Ya kalau undian bersifatnya hadiah bukan termasuk apa? Eh, judi Tentu saja bisa Tentu saja bisa Kalau bersifatnya hadiah Jangan dari hasil judi dapat pergi haji Allah tiap ibadah min gululin Dari hasil barang yang haram Mana yang lebih utama Ibadah haji yang kedua atau seterusnya Daripada melaksanakan kurban yang senilai dengan ongkos haji maksudnya bagi yang kaya, yang mampu dianjurkan ibadah haji. Yang belum mampu dengan kurban, dengan jum'ah, itu pun senilai. Mana yang lebih utama? Tentu saja ya kurban, ya haji. Kurban oso oh, haji mampu. Nah utama kurban tara haji itu bari benghar Itu paling rusak itu <clears throat> Tapi ada lagi Ada lagi Cukup banyak ada pentak kurban hese impak hese Haji setiap tahun dengan ongkos yang besar Dan saya kira-kira motifnya apa Hari haji umat tahun ongkos yang besar Tapi impak jakat umpamanya tara Tentu saja itu tidak sempurna cekap. Demikianlah ibu dan bapak sekalian eh, materi pengajian ahad ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka calon jamaah haji dapat melaksanakan ibadah yang sempurna dan mendapat meraih haji yang mabrur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.